Demikian pula kepada para sahabat Nabi rasulullah alaihim jami'an yang telah mendampingi nabinya dengan semua kesetiaannya yang telah mengorbankan harta, waktu dan tenaganya dalam rangka li'lali kalimatillah dalam rangka meninggikan kalimat Allah di muka bumi dan merendahkan kalimat kekufuran yang mencintai para sahabat merupakan keimanan dan membenci para sahabat merupakan kemunafikan dan kekafiran maka dari mimbar ini pula kita berwasiat dengan wasiat Allah dan Rasulnya agar senantiasa kita menjaga dan meningkatkan satu-satunya bekal yang akan kita bawa kelak menghadap Allah yaitu takwa Allah yang Allah menegaskan fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa berbekalah wahai para hamba Allah sesungguhnya bekal terbaik bagi Anda menghadap Allah adalah ketakwaan. Masalah muslimin rahimani rahimakumullah. Di antara karunia Allah kepada para hambanya Allah Subhanahu wa taala mengadakan waktu-waktu waktu yang khusus yang istimewa yang Allah akan menginginkan berlipat gandanya pahala amal yang dilakukan hamba di hari-hari tersebut dan di antara waktu itu adalah 10 awal bulan Dhul Hijjah yang insyaallah dalam beberapa hari lagi kita akan ditemukan dengan bulan Dhul Hijjah dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk di antara hamba Allah yang masih diberikan kesempatan bertemu dengan 10 awal di bulan Dhul Hijjah karena Allah menginginkan keutamaan yang banyak dengan datangnya waktu tersebut. Masal muslimin rahimani rahimakumullah. Ada beberapa catatan penting yang perlu kita perhatikan kembali dengan datangnya bulan Dhul Hijjah. Yang pertama, bahwa bulan Dhul Hijjah satu di antara bulan-bulan haram. Bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa taala sucikan. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang haramnya keharuman haramnya kezaliman dilakukan di bulan-bulan tersebut dalam rangka menegaskan dan mendidik para kita agar lebih menjauhkan dari segala kezaliman kezaliman di tengah-tengah kehidupan ini inna iddatash shuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atu hurum dzalika ad-dinnul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum di antara firman Allah Subhanahu wa taala Allah tegaskan sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah ada 12 bulan dalam kitab catatan Allah semenjak Allah menciptakan langit dan bumi dan di antara 12 bulan itu di antaranya ada empat bulan yang merupakan bulan-bulan haram yang dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan-bulan haram itu adalah Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Tiga bulan berurutan datangnya dan yang satu ini memisah. Di antara wasiat Allah Subhanahu wa taala Para jamaah yang rahmati Allah dengan datangnya bulan-bulan haram fala tadlimu fihinna anfusakum janganlah kalian mendolimi diri-diri kalian tentu semuanya kita telah mengetahui bahwa kezaliman haram dilakukan di semua waktu dan tempat tidak hanya di bulan-bulan haram akan tapi ditegaskannya oleh Allah dengan bulan-bulan haram menunjukkan keharaman yang lebih penegasan tentang keharaman yang lebih dan para ulama menjelaskan bahwa melakukan keharaman melakukan kezaliman-kezaliman di bulan-bulan haram dosanya berlipat dosanya lebih besar dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya Masalah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini pelajaran yang pertama dari bulan Dhul Hijjah. Pelajaran yang kedua, Rasulullah SAW beliau mengajarkan kepada kita tentang keutamaan 10 awal di bulan Dhul Hijjah. Ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam. Tidak ada hari-hari di mana seorang muslim dia beramal saleh yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan amal saleh yang dilakukan di 10 awal bulan Zulhijjah. Sampai para sahabat Nabi radhiyallahu alim jami'an menegaskan walal jihad fisabilillah ya Rasulullah. Apakah termasuk tidak pula jihad fisabilillah ya Rasulullah? Walal jihad fisabilillah kata Nabi, sekalipun jihad fisabilillah tidak lebih utama dengan amal-amal saleh yang dilakukan di sebelum awal bulan Muharram bulan Dzulhijjah illa rajulun kharaja bi nafsi wa mali thumma la yarji bidzalika min syai' kecuali orang yang mereka keluar berjihad dengan jiwa dan hartanya kemudian tidak kembali sama sekali. Masalah muslimin rahimani rahimakumullah. Ini adalah kemurahan Allah kepada para hambanya agar mereka berpacu, berlomba dan bersegera meraih keutamaan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena waktu ini terbatas. Kesempatan Allah berikan terbatas dan itu sangat berharga di sisi Allah dan sangat bermanfaat bagi hamba yang melakukannya khususnya bagi hamba-hamba yang memang mereka berorientasi akhirat yang mereka menginginkan kesaksian akhirat karena seorang hamba hakikatnya di dunia ini merupakan para pedagang yang bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa taala dan bentuk dagangan dia adalah seluruh amal saleh yang dia lakukan dengan jiwa dan hartanya yang akan Allah beli dengan surga. Kullun nasi yakhdu fabai'un nafsahu famutikuha aw mubikuha. Setiap manusia bagikan para pedagang yang setiap pagi dia keluar dalam rangka untuk membeberkan barang dagangannya dan barang dagangannya itu adalah dirinya sendiri maka dikatakan fabai'un nafsahu dia jual dirinya famutikuha au mubikuha lalu di antara orang yang mereka berjual beli ada orang yang mereka sukses besar sehingga dia bisa memerdekakan dirinya membebaskan dirinya dari segala yang akan menyengsarakan kehidupan dunia dan akhiratnya tapi ada orang yang mereka berjual beli dan mereka bangkrut, mereka sengsara, mereka binasa dunia maupun akhiratnya dengan siapa dia berjual beli yang untung, dia berjual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan siapa dia bangkrut dengan jual belinya, dia berjual beli dengan syaitan, dengan hawa nafsu mereka. Masalah muslimin rahimani rahimakumullah. Demikianlah Allah tegaskan, Allah astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membeli harta dan jiwa seorang mukmin Allah telah membeli harta dan jual seorang mukmin sehingga seorang mukmin yang di dunia ini hartanya dia jual kepada Allah jiwanya dia jual kepada Allah artinya dia siapkan hartanya dan dirinya untuk fisabilillah untuk li'la li kalimatillah maka Allah akan tukar dengannya surga dan Allah tidak membutuhkan jual beli kita tapi Allah akan memberikan keuntungan yang berlipat pada hambanya agar dia benar-benar memiliki semangat melakukan kebaikan yang merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala. Masal muslimin rahimani wa rahimakumullah ini pelajaran yang kedua dari bulan Dhul Hijjah. Di antara pelajaran penting yang Allah Subhanahu wa taala pelajarkan kepada kita dengan bulan Dhul Hijjah adalah pelajaran-pelajaran penting yang berkaitan kehidupan kita sebagai seorang muslim bahwa keberadaan Dhul Hijjah mengingatkan kepada kita pilar-pilar agama yang sangat utama. Pilar yang pertama yang diingatkan Allah dengan datangnya bulan Hijjah adalah pilar tauhid yang merupakan hakikat kehidupan seorang muslim dan hakikat Islam itu sendiri yang Islam tanpa tauhid maka tidak ada maknanya tidak ada Islam tanpa tauhid oleh karena itulah Tauhid inilah yang didakwahkan oleh semua nabi dan rasul tanpa kecuali. Semua nabi dan rasul tanpa kecuali mereka membangkitkan manusia kembali agar menjadi hamba-hamba Allah menyuruh mereka agar meninggalkan penyembahan kepada selain Allah dan agar mereka totalitas menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan tauhid ini pula langit dan bumi tegak yang Allah yang Rasulullah SAW katakan la taqumus sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah ay la ilaha illallah tidak akan terjadi kiamat, tidak akan runtuh langit, dan tidak akan hancur bumi hingga di muka bumi ini tidak ada lagi yang mengucapkan kalimat Allah Allah la ila illallah sehingga apabila telah habis manusia yang mengucapkan kalimat ini maka setelah itulah Allah akan runtuhkan langit dan bumi karena saat itu yang tinggal sejelek-jelek manusia sirarun nas sirarul khalqi manusia terjelek dan dengan itu runtuhlah dunia. Ini Allah tegakkan kiamat setelah tidak ada yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Pelajaran tauhid ini Para jamaah yang rahmati Allah diingatkan di bulan Dhuhr Hijjah dengan suasana yang sangat kental. Yang pertama lihatlah kita dikenangkan kembali sosok Nabiullah yang Allah istimewakan di antara nabi yang lainnya yang Allah gelari dengan Imamul Muwahhidin, imamnya ahli tauhid yang digelari pula dengan Abdul Anbiya, bapaknya para nabi dan Allah jadikan Nabiullah Ibrahim uswatul hasanah karena loyalitasnya yang total kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana Ibrahim telah menegakkan hak Allah yang paling utama yaitu tauhid mendakwai ayahnya sendiri mendakwai rajanya dan mendakwai kaumnya hingga dengan semua penderitaan yang dialami dia tanggung dalam rangka menegakkan kalimat tauhid bagaimana masyarakat sepakat manusia sepakat membakar Ibrahim hidup-hidup sehingga semuanya ikut andil mengumpulkan kayu bakar kemudian dia lemparkan Ibrahim dari jarak jauh karena besarnya kobaran api yang disediakan akan tapi Allah jadikan Ibrahim selamat dan Allah perintahkan api yang merupakan bagian pasukan Allah ya, na ya naru Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dalam menyelamatkan bagi Ibrahim. Dakwah tauhid, dakwah yang ditegakkan semua nabi dan rasul. Tanpa tauhid tidak ada Islam dan tidak berguna keislaman seseorang. Demikian juga peristiwa di bulan Dhul Hijjah, haji ke Baitullah, semua jamaah haji, bagaimana dari awal manasik dari talbiyahnya hingga dia menyelesaikan berpamitan pada semuanya bernuansa tauhid kalimat talbiyah dan dari gerakan ke gerakan seandainya kita mau melihat satu persatu maka sungguh penuh dengan pelajaran tauhid demikian pula ibadah udhiyah yang kita yang tidak haji di tanggal 10 Zulhijjah di antara ibadah yang sangat utama adalah amalan udhiyah menyembelih hewan korban yang Rasul kita mengatakan mangkana lausatun walam yudahi fala yakrobanna musallana barang siapa yang Allah berikan keluasan rezeki lalu dia tidak berkorban jangan mendekat ke musola kami semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara hamba Allah yang senantiasa mendekat kepada Allah dengan amal-amal saleh khususnya di awal 10 bulan Dzulhijjah aku qali hada wa astaghfirullah azim innahu huwal ghafur rahim Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Di antara pilar penting dari pelajaran bulan hijab pula para jamaah yang rahmati Allah yaitu pelajaran ketundukan totalitas kita terhadap syariat ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Nabiullah Ibrahim telah menunjukkan sosok pribadi yang tunduk dan patuh total kepada Allah Ta'ala. Lihatlah, di saat Ibrahim telah tua, merindukan sang anak, dan telah Allah berikan anak di hari tuanya. Dan saat anak berumur dalam umur-umur yang sangat membuat hati seorang orang tua berharap dan sangat menenteramkan, menyejukkan mata dan hatinya, datang perintah Allah untuk menyembelih Nabiullah Ismail. Maka Ibrahim menunjukkan kesekian kali tidak ada keraguan seujung rambut pun untuk mentaati apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah tidak pernah zalim. Allah tidak pernah menginginkan kerusakan pada hambanya. Akan tapi Allah dengan perintah ini Allah ingin menguji seberapa jauh loyalitas Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala dan hakikat agama menuntut kita untuk totalitas tunduk dan patuh kepada syariat agama Allah Subhanahu wa taala dan inilah yang pada zaman-zaman kita sekarang ini banyak para dajjal yang menggerakkan manusia agar mereka menentang dan mengingkari dan mereka tidak patuh dan tunduk dengan ajaran agamanya dan bahkan diajak tunduk para syaitan dan hawa nafsu dan kemauan manusia dan dijauhkan dari agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seakan agama tidak boleh memiliki ruang untuk bergerak dan mewarnai manusia yang mewarnai manusia adalah ajaran syaitan dan hawa nafsu manusia. masalah muslimin, para sahabat Nabi Rasulullah alim jami'an, begitu mereka memiliki kebiasaan yang telah mendarah mendaging dalam kehidupan mereka, yakni minum khamr, sesuatu yang diharamkan Allah, tapi mereka setelah mendarah mendaging dalam kebudayaan minuman mereka, bahkan penghibur pertama di saat mereka berduka, mereka bersedih. Tetapi ketika pendidikan pendidikan iman telah masuk dalam hati mereka. Begitu Allah turunkan ayat Homer, Nabi pun tidak repot-repot mengumpulkan pembesar para sahabat. Cukup Nabi mengutus satu orang agar keliling ke penduduk Madinah menyampaikan pengumuman, "Ala innal Hamrakat qad hurimat, ala innal khamra qad hurimat." Ketahuilah khamar telah diharamkan. Maka tidak ada telinga seorang mukmin yang mendengar pengumuman utusan Nabi kecuali mereka langsung langsung tunduk dan patuh. Semua simpanan homer mereka keluarkan, mereka tuang, mereka tumpahkan tanpa ada keraguan sedikit pun dan tanpa berfikir berapa kerugian material yang dia derita dengan pengharaman homer tersebut. Ini adalah ketundukan dan kepatuhan jiwa seorang mukmin terhadap agamanya maka Allah bersumpah bahwa bukan mukminin ketika mereka tidak memiliki kepatuhan dan ketundukan kepada agamanya. Dan yang terakhir, pelajaran penting bulan Dzulhijjah adalah mendidik kita berakhlakul karimah, akhlak yang baik, baik kepada manusia, kepada makhluk-makhluk Allah, bahkan kepada hewan pun kita diajari berakhlak, beradab yang baik. Sehingga Nabi katakan, "Wa idza qataltum fasinul qitlah, wa idza dabahtum fasinul dhibah." Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kita berbuat ihsan hingga apabila Anda membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Kalau Anda menyembelih, sembelih dengan cara yang baik. Jangan menyiksa dan jangan membuat makhluk menderita. Ini akhlak yang diajarkan Islam pada kita. bah. Bahkan jangan sampai kita menjadi sumber gangguan. Bahkan seandainya ada duri yang akan menyakiti manusia di tengah jalan. Menyingkirkan duri merupakan bagian ajaran Islam. Merupakan cabang daripada keimanan wa imatatul ada anit tariq dan yang paling rendahnya tingkat iman di antaranya menyingkirkan gangguan yang ada di jalan maka ini cetakan ajaran yang diajarkan Nabi bagaimana seorang muslim seandainya hanya ada duri yang akan diinjak menyakitkan manusia disingkirkan itulah keimanan lalu diajarkan berbuat onar berbuat teror membuat manusia takut jauh daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang menjadikan tauhid merupakan pilar kehidupan kita yang kita perjuangkan sampai kita masuk kubur kemudian kita memiliki ketundukan hati kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita bergaul di tengah-tengah hamba Allah dengan sebaik-baik akhlak sehingga hamba-hamba Allah muslimin adalah kuntum khairu ummah kalian sebaik-baik umat innallaha wa malaikatahu yusallu يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أرنا الحق حقا ورقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا ورقنا اجتنابه اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة معاشنا نعم. اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا اللهم أصلح لنا آخرتنا التي فيها معدونا وجعل الحياة زيرة لنا من كل خير وجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين أقيموا الصلاة